Ya Rabb, bila taqta rajana, Ya Allah. Ya Allah, setiap saat aku memohon kepadamu, siang malam. Setiap saat aku memohon kepadamu, dan di hadapanku banyak harapan-harapan. Ingin anak soleh, hidup mereka sejahtera, bahagia dunia akhirat. Aku ingin hidup bahagia dalam rumah tangga, dunia akhirat. Aku ingin yang belum menikah ingin punya suami yang baik, yang soleh. Yang belum menikah dari kaum pria ingin punya istri yang solehah. Itu adalah harapan-harapan yang ada di benaknya. Diadukan kepada Allah, Ya Rob bila taqta' rojana ya Allah jangan kau putus harapanku ya Allah artinya harapan-harapanku yang selama ini terlintas berada di hatiku ini ya Allah wujudkan kabulkan nah, ini memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi la taqta' rajana ya Allah jangan sampai harapanku terputus nggak sampai tujuan